dan seakan siapa saja muslim yang menyelisih mereka tidak ada kehormatan bagi dia. Siapa saja muslim yang tidak sependapat dengan mereka seakan tidak ada kehormatan bagi dia sama sekali. Sehingga muncul istilah bukan hanya dagang aja yang sistem MLM multi level marketing tapi sistem dakwah pun juga ada seperti itu akhirnya sistem tahdir model MLM, multi level marketing. Kalau satu syekh mentahdir, satu ustadz mentahdir, yang lain harus mentahdir. Kalau satu ustadz mentahdir si fulan, ternyata ustadz yang ini kok nggak bicara, ditanyakan, diuji, bagaimana pendapat ustadz tentang si fulan. Kalau ternyata ustadz si fulan membela, ha, ada apa-apa ini orang. Sepertinya dia mulai terfitnah, mulai terbawa. Minimal kalau nggak ditahdir dicurigai. Ini kan berarti sama aja kan. Model tahdir MLM. Multi level marketing. Jadi pokoknya kalau sudah satu ustadz di Indonesia mentahdir, yang lain harus ikut mentahdir. Kalau tidak mentahdir dicurigai. Minimal dicurigai kalau nggak ditahdir. Fana'am barakallahu fikum dan ini adalah dakwah yang tidak pernah kita kenal dari para salaful ummah, dakwah yang tidak pernah kita kenal dari para ulama kita di zaman sekarang barakallahu fikum sehingga dakwah atau tahzir-tahzir yang model multi level marketing seperti ini tidak lain datangnya kecuali dari hizbiyah, ta'assub. Dari hizbiyah barakallahu fikum ta'assub. Naam. Tahzir model multi level marketing. Pokoknya kalau udah ustaz satu mentahzir disebar di seluruh Indonesia bahkan di luar Indonesia supaya harus terima. Mulai sekarang harus hati-hati karena sudah ditahadir Ustadz Fulan. Apa perlunya kita dipaksa? Masalah ini ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah wahyu saya terima. Tetapi masalahnya masalah ijtihadiyah. Kalau seperti ini modelnya, begini modelnya barakallahu fikum tidak akan ada yang namanya kutubul hadis yang selamat itu tahdir namanya model tahdir multi level marketing. Tahdir MLM, bukan hanya para pedagang aja. Pinginnya juga diterapkan di dalam dini seperti ini. Dan ini barakallahu fikum madhab manhaj batil, asabiyah, fanatik, ta'assub. Kalau sudah satu berbicara tentang si fulan, yang lain harus nurut. Kalau nggak nurut, kalau nggak ngikutin, apalagi membela, ikut ditahdir dan bahkan minimal dicurigai. Fabarakallahu fikum ini adalah mazhab yang tidak pernah ada pada salaful ummah. Barakallahu fikum tidak lain ini adalah asabiyah. Tahdir model atau sistem MLM. Pokoknya harus semuanya sama. Kalau enggak dalam tanda tanya besar tanda tanya besar, di belakangnya tanda pentong. Artinya sebentar lagi kamu dipentong, sekarang masih dalingkari, Sebentar lagi kamu dipentong kalau nggak ikut mentahdir. Dan ini barakallahu fikum tidak lain manhaj asabiyah. Dan tidak pantas dan tidak boleh untuk kemudian menjadi pertimbangan oleh siapapun untuk berbicara kebenaran. Untuk bersuara dan menyampaikan kebenaran Nah, tahdir model MLM seperti ini nggak laku. Alhamdulillah, ikhwan salafi di Indonesia, barakallahu fikum mempunyai dan faham masalah-masalah seperti ini. Toyib,